Pukat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, Bukti Basari Kita buktikan Siapa yang lebih unggul Tidak, aku tidak bisa ah, Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar Kusuma Dewi, Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perang jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. naga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijam, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Endang Kusuma Dewi tiba-tiba menghentikan serangan-serangannya. Bahkan garis itu kemudian mengurai kuda-kudanya. Sekarang dia berdiri dengan wajah lebih tenang. Namun begitu, Rake Hambulu tetap berhati-hati dan waspada. Dia takut gadis itu hanya ingin mengecohnya. Sudahlah Hambulu, jangan berdiri tegang seperti itu. Nanti pinggangmu pegah. Tapi Nini, bukankah pertarungan belum selesai? Nanti tiba-tiba Nini menyerang lagi. Ah, aku tidak berminat meneruskan pertarungan. Sebab bagiku percuma Hambulu. Kalau toh aku yang menang, apa artinya? Ah, lagi pula, aku capek. Tidak ada gunanya berkelahi denganmu. Cukup sampai di sini saja. Lalu, urusan kita bagaimana, Nini Kusuma Dewi? Apa akhirnya Nini mau pulang ke Padepokan bersama saya? Uh, tidak, Ambulu. Loh? Kalau soal yang satu itu, aku sudah memutuskan dengan seluruh tekad yang aku miliki. Aku tidak akan pulang ke Padepokan. Ya, kalau begitu, saya juga tidak akan pulang, Nini. Hambulu. Iya. Dengar. Bagaimanapun juga, kamu adalah cantrik padepokan Kila, Murid ayahku sendiri. Karena itu, aku tidak pernah punya maksud buruk padamu. Kalau kau mau mengikuti saranku, lebih baik kau kembalilah kepada padepokan. Tidak ada perlunya kamu bututi aku lagi. Sebab aku akan pergi tanpa tujuan yang pasti. Ah. Bagi saya tidak ada masalah, Nini. Pilihan saya hanya ada dua. Nini Kusuma Dewi pulang bersama saya atau meneruskan perjalanan juga bersama saya. <sighs> Aku heran, Hambulu. Belum pernah aku lihat laki-laki seperti kamu. Sebenarnya, kalau aku perhatikan, wajahmu tidak terlampau buruk. <laughs> ya, otakmu juga cukup encer. <laughs> watak serta perangaimu asal terus dibina dengan baik, suatu saat akan menjadi lebih baik. Sebenarnya, kau bisa mencari seorang gadis yang cocok untukmu Hambulu, yang cantik dan setia, bisa berbakti pada suami, dan tidak ugal-ugalan seperti aku, Dewi. Ah, tapi Nini, sampai saat ini hanya ada seorang gadis yang bercokol di kepala saya tak lain dan tak bukan Nini Kusuma Dewi. Tapi ingat Hambulu. Iya. Aku belum tentu suka sama kamu. Bahkan tidak terpikir sedikit pun di kepalaku, suatu saat nanti akan mempunyai seorang suami seperti Rakeh Hambulu. Ah, itu juga tidak jadi masalah, Nini. Sekarang belum tentu suka kan? Tapi siapa tahu nanti. <laughs> Baiklah, aku mengalah. Sebab aku tahu tidak akan bisa menang berdebat dengan kamu. Ya, jadi kau betul-betul mau ikut dengan aku? Nini Kusuma Dewi izinkan ataupun tidak, saya akan tetap ikut Nini. Kemanapun Nini pergi, saya akan turut serta. Tapi kalau Nini Kusuma Dewi izinkan, Artinya Nini tidak keberatan. Wah, <laughs> saya lebih senang lagi Nini. Bukan hanya sekedar senang, tapi juga bangga. <laughs> Baiklah Hambulu, kau boleh ikut. Apa Nini? Eh, benar. Apa yang saya dengar? <laughs> Jadi saya... Eh, saya... tunggu dulu. Hah? Jangan terburu nafsu. Hah? Kau boleh ikut, tapi tentu saja ada syaratnya. Eyalah, apa syaratnya nini? Kalau saya harus memberikan sejumlah uang yang besar. Wah, wah, wah, saya tidak punya. Jangan konyol, Hambulu. Ah. Aku sama sekali tidak mengharapkan uang, walaupun hanya sekepeng darimu. Bukan itu syarat yang kuajukan. Oh, <laughs> baik. Lalu syarat apa yang harus kupenuhi? Nah, Hambulu, dengarkan baik-baik. Iya, Nini. Syaratnya ada dua. Pertama, kamu tidak boleh mengaku sebagai saudaraku atau sanak familiku. Tidak boleh mengaku sebagai sahabatku. Tidak boleh mengaku sebagai pacarku. Dan jangan sekali-sekali kamu berani mengaku sebagai suamiku. Bagaimana? Hmm, ya, baik Nini. <laughs> Tidak ada masalah. <laughs> Kemudian, syarat yang kedua. Iya. Kamu hanya boleh mengaku sebagai pembantuku, pelayanku, atau budakku. <laughs> eh, alah. Tidak ada masalah, Nini. Dan <laughs> sebagai pelayan, ya, kamu harus mengerjakan semua perintahku. Dan kamu harus mengerjakan sebaik-baiknya. Tanpa bertanya ini dan itu. Tanpa mengeluh. Bagaimana? Hmm, baik, Nini. Itu pun tidak ada masalah. <laughs> Ingat, Hambulu. Iya. Sebagai pelayan, kamu tidak berhak minta gaji padaku. Kamu cari uang sendiri untuk keperluanmu. Bagaimana? Kau setuju? Uh, <laughs> tidak ada masalah. <laughs> Dan sebagai pelayanku, kamu juga tidak boleh tersinggung kalau kebetulan aku sedang marah-marah dan memaki-maki kamu. Kamu hmm. hanya boleh diam saja dan mendengarkan muntahan kata-kataku. Sebagai pelayan, kamu juga harus patuh, taat, dan penuh semangat mengerjakan tugas-tugas yang kuberikan padamu. <laughs> Baik, Nini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa maksudmu, Hembulu? Kau ingin memperolok-olok aku ya? Masa begitu, Nini? Mana mungkin Rake Hambulu berani memperolok-olok Nini Kusuma Dewi. Aku kan hanya seorang pelayan, seorang budak. E, maksud saya tidak ada masalah. Ialah saya akan penuhi semua persyaratan Nini Kusuma Dewi. Asal saya boleh ikut serta. Hmm. Kalau begitu ayo, kita teruskan perjalanan. Ah, ini. Ya. Bawakan buntalan pakaianku. Iya, Nini. Beres, Nini. Biar semuanya saya yang bawa. <laughs> Biar Nini Kusuma Dewi bisa berkuda dengan bebas. <laughs> Rake Hambulu langsung menyambar buntalan pakaian Kusuma Dewi dan melemparkan ke pundaknya. Saat itulah, dari ujung jalan tampak rombongan orang-orang berkuda Endang Kusuma Dewi dan Rake Hambulu mengurungkan niatnya melompat ke atas punggung kuda. Tiba-tiba mereka berdua sudah berhadapan dengan puluhan orang-orang berkuda. Semuanya laki-laki. Dan menilik pakaiannya, mereka bukan berasal dari orang kebanyakan. Bahkan tiga orang yang berkuda paling depan berpakaian sebagaimana layaknya seorang bangsawan. Endang Kusuma Dewi berdiri dengan tenang ketika salah seorang di antara mereka turun dari kuda dan melangkah menghampirinya. Sementara Rake Hambulu berlutut di sebelahnya. Bolehkah saya bertanya desa apakah ini namanya? Uh, siapakah Tuan? Dan rombongan ini dari mana? Dan mau kemana? Ketahuilah Nini, nama saya Empu Surat Hmm. Dan itu pria kung yang duduk di atas kuda itu namanya Raden Husen. Sedangkan laki-laki yang duduk di sebelahnya di atas kuda namanya Empu Keleng. Kami semua rombongan dari Palembang. Raden Husen adalah putra Aryadilah, Adipati Palembang. Kami baru saja meninggalkan perguruan ngambil Denta. Kami bermaksud pergi ke Majapahit. Apakah Nini tahu nama desa ini? Dan siapakah Nini ini? Oh, nama saya Endang Kusuma Dewi Tuan. Saya berasal dari Padepokan Indrakila. Dan ini Rake Hambulu, pelayan saya. Hmm, Wah, iya, iya. sayang sekali. Saya juga tidak tahu nama desa ini. Ah, tapi Nini Kusuma Dewi apakah Nini tahu jalan ke Majapahit? Wah, aduh, menyesal sekali Tuan pada. Saya pun belum tahu jalan ke Majapahit. Oh. Uh, tapi tunggu dulu. Iya, iya. Barangkali pelayan saya tahu. Hambulu? Iya, Nini. Apa kau tahu desa apa ini namanya? Tahu, Nini. Desa ini namanya Desa Gulu Cecak. Lalu, oh. apa kamu juga tahu jalan ke Majapahit? Eh, <laughs> tahu, Nini. Waktu masih kecil, saya pernah diajak jalan-jalan ke kota Raja Majapahit oleh orang tua saya. Dan ketika usia remaja, saya pernah ke Majapahit untuk melamar menjadi prajurit. Hah, tapi ternyata lamaran saya ditolak. Jadi, kamu tahu jalan ke Majapahit? Tahu, Nini. Ah, uh, Tuan Surat Pada? Iya. Katanya dia tahu jalan ke Majapahit. Tapi, kalau boleh tahu, ada keperluan apa rombongan Tuan pergi ke Majapahit? Eh, Nini, saya hanya mengantarkan saja. Yang mempunyai keperluan adalah majikan saya, Raden Hussein. Dan itu merupakan keperluan pribadi, jadi tidak dapat saya utarakan di sini. Nini. Oh, tidak apa Tuan Surat Pada. Keperluan yang sifatnya pribadi memang tidak perlu diberitahukan pada siapapun. Jadi bagaimana Nini? Apakah Nini Kusuma Dewi bersedia jadi penunjuk jalan kami ke Majapahit? Uh, sepertinya saya tidak keberatan, Tuan. Uh, jangan khawatir, Nini. Kami akan memberikan upah secukupnya. Oh, maaf Tuan Suratpada. Iya. Saya sama sekali tidak mengharapkan upah apapun. Saya cukup merasa senang jika bisa membantu tuan-tuan sekalian. <laughs> Kebetulan saya juga belum pernah pergi ke kota Raja Majapahit. Ah, mari. Ya. Silakan naik kembali ke atas kuda. Biarlah kami berdua menjadi penunjuk jalan. Terima kasih, Nini. Raden Husen pasti akan berkenan sekali atas bantuan Nini Kusma Dewi. Empu surat pada menghampiri Raden Hussein yang masih duduk dengan penuh wibawa di atas kudanya. Dia sepertinya sedang memberikan laporan. Setelah itu, laki-laki setengah tua itu pun kembali melompat ke atas punggung kudanya. Endang Kusuma Dewi dan Rake Hambulu juga segera naik ke atas punggung kuda. Setelah itu, mereka pun meneruskan perjalanan. Kali ini, Endang Kusuma Dewi mempunyai tujuan yang lebih pasti, ialah kota Raja Majapahit. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Endang Kusuma Dewi mengantarkan rombongan Raden Hussein ke kota Raja Majapahit. Sekarang mari kita ikuti perkembangan Woro Kembang Sore. Gadis itu sudah sadar kembali ketika merasa tubuhnya terangkat oleh dekapan seseorang. Dekapan itu sangat kokoh. Dia berusaha meronta, tapi sepertinya tak mempunyai kekuatan yang cukup Akhirnya, Woro Kembang Sore menyerahkan dirinya untuk dibopong oleh seseorang tersebut. Secara naluri, dia tahu bahwa orang itu adalah laki-laki. Bisa dirasakan dari dekapannya yang hangat dan kuat. Juga bisa dirasakan dari keringat serta dengus nafasnya. Ah, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Ah. ah, ah, aku ingat. Rupanya aku pingsan. Dan rupanya orang ini yang menolongku. Ah, siapa dia? Aku jadi ingat Kakang Janardana. Aduh, memalukan sekali. Aku belum kenal orang ini laki-laki ini. Seharusnya aku melepaskan diriku. Tapi aku tidak punya tenaga lagi. Oh, dia mau membawaku kemana? Woro Kembang Sore menurut saja ketika dibawa pergi menjauhi jalanan Selanjutnya laki-laki itu membaringkannya di atas rumput lembut di bawah pohon rindang. Ah, ah, ah. Nah, di sini tempatnya lebih bersih dan lebih aman. Oh, rupanya kau sudah sadar kembali. Aduh, apa yang baru saja Tuhan lakukan pada diri saya? Kau pingsan di pinggir jalan sana. Rupanya kau baru saja jatuh dari kuda. Uh, Jangan takut. Iya. Kudamu sudah kuikat di bawah pohon sana. Uh, terima kasih, Tuhan. Hmm. Terima kasih atas pertolongannya. Uh, memang saya jatuh dari kuda. Iya. Dan sepertinya kau terluka dalam. Ada memar di bagian punggungmu. Uh, ya, mungkin begitu. Nafas saya terasa sesak. Dan Dada saya sebelah kiri terasa nyeri. Sudahlah, jangan takut. Hanya luka ringan. Dan mudah-mudahan aku bisa mengobatimu. Tuhan sangat baik. Tapi ah, saya takut merepotkan <laughs> Tuhan. Sama sekali tidak. Tidak merasa repot. uh, siapa namamu? Nama saya Woro Kembang Sore, Tuhan. Hmm. Nah, Woro Kembang Sore. Iya. Kamu istirahat saja dulu di sini. Aku akan mencari ramuan daun-daunan uh. dan sebentar aku akan kembali. Iya, hmm? baik Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih atas pertolongan Tuhan. Iya, iya. bergegas meninggalkan Woro Kembang Sore yang terbaring lemah di atas rerumputan. Langkah-langkahnya tegas dan gerakannya tangkas. Woro Kembang Sore tampak sangat terkesan pada laki-laki asing, laki-laki yang baru saja dikenalnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-42 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Herman sebagai Rake Hambulu, Kasdu sebagai Empu Surat Pada, Ivona Rose sebagai Woro Kembang Sore, Yoko sebagai Bondan Kejawan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan laki-laki itu terhadap Woro Kembang Sore? dan bagaimana cerita mengenai Endang Kusuma Dewi di Kota Raja Majapahit. Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Digital Radio 2.0, listening everywhere, broadcasting anywhere, only on harleyradioshow.com.